Dan telah sampai pada ayat surat At-Taubah ayat yang ke-18 yakni qauluhu ta'ala innama ya'muru masajidallah tidak lain orang yang selalu memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billah yang pertama orang yang beriman kepada Allah azza wa jal yang kedua wal yaumil akhir orang yang beriman kepada adanya hari akhir hari kiamat hari pembalasan yang ketiga wa aqamas salat dan orang yang menegakkan salat orang yang mau menegakkan salatnya yang keempat wa ataz zakah dan orang yang menunaikan zakat dan yang kelima dan ini sebagai syahid walam yakhsha illallah Orang itu tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala saja. Itulah lima golongan orang-orang yang mereka selalu memiliki sikap mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Maka kita lanjutkan ucapan Syekh rahimahullah di mana Syekh telah menyebutkan perbedaan antara al khawf dan al-khosyah. Kalau khosyah adalah sikap takut diiringi dengan adanya ilmu terhadap yang dia takuti. Rasa takut yang diiringi dengan adanya ilmu terhadap yang dia takuti. Itu namanya khosyah. Sebagaimana keadaan para ulama yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Tidak lain Orang yang takut kepada Allah, yakshallaha, orang yang takut kepada Allah adalah dari golongan hamba-hambanya yaitu para ulama. Al ulama. Di sini Allah taala sebutkan dengan alif lam al ulama. Di situ menunjukkan bahwa hakikat seorang ulama memiliki rasa khusyah khusyuk takut kepada Allah azza wa jal karena orang yang berilmu tahu betul tentang apa yang Allah Ta'ala ancam dari siksa-siksanya sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Lau ta'lamun ma'a'lamu. Kalau sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. ladahiktum qalilan walabakaitum kasira. Pasti kalian akan sedikit tertawa dan pasti kalian akan banyak menangis. Banyak menangis, sedikit tertawa. Apa yang membuat orang tersebut sedikit tertawa? Karena dia tahu kehidupan setelah kematian di sana ada surga atau neraka. Dan dia tidak tahu apakah dia akan jadi golongan ahlun nar atau ahlul jannah. Itulah ketakutan kecemasan yang luar biasa yang dimiliki orang-orang yang berilmu. Sehingga sifat orang yang berilmu mereka selalu berhati-hati dari segala perkara yang akan merusak agamanya. Maka sangat berbeda sosok orang yang berilmu dengan sosok orang yang jahil. Allah katakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun dalam ayat Allah katakan apakah sama orang yang berilmu yaitu kata para ulama orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya apakah sama dengan orang yang bodoh dan dia beramal dengan kebodohannya pertanyaannya jelas jawabannya jelas juga Allah bertanya sebagai bentuk celaan bukan Allah nggak tahu Allah bertanya hal apakah itu bukan berarti Allah nggak tahu Allah itu maha tahu cuman kadang orang nggak tahu perbedaan antara orang yang berilmu yang dia mengamalkan ilmu dengan orang yang bodoh dengan mengamalkan kebodohannya maka ma'asyiral muslimin khasyah dibangun karena ilmu itulah sifat para ulama sehingga kalau dia ulama tidak memiliki khasyah itu hakikatnya bukan ulama barakallahu fik makanya para ulama mereka lari dari dunia Para sahabat ketika dikejar untuk jadi pemimpin, mereka lari. Para tabi'in lari dari fitnahnya dunia. Karena tahu kadar keadaan dunia, fitnah yang akan menguji agamanya. Itulah para ulama kita. Rahimahumullah jami'an. Yang kedua, khasyah terjadi karena sebab mengagung keagungan yang ditakuti. Khosya itu terjadi karena sebab keagungan yang ditakuti. Nah, berbeda dengan khauf. Kalau khauf itu terjadi karena lemahnya orang yang takut tidak memiliki kekuatan dari yang ditakuti. Barakallahu fiqh. Sehingga khauf eh, khasyah lebih khusus daripada al-khauf. Barakallahu fikum itu penjelasan pertemuan terakhir. Maka kita lanjutkan pada ayat yang terakhir setelah menyebutkan lima sifat orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin maka mereka itulah orang-orang yang termasuk minal muhtadin termasuk orang yang mendapatkan petunjuk orang yang mendapatkan hidayah mendapatkan petunjuk terjauhkan dari kesesatan Kala Ibnu Abbas berkata Ibnu Abbas mufassiru hadhil ummah. Berkata Ibnu Abbas, asa kalimat asa minallah wajibatun. Dalam ayat ini Allah katakan fa asa Maka kalimat asa dalam Al-Qur'an yang datang dari Allah itu wajibah, sesuatu yang wajib. Wajahat bisi khati Kalimat asa dalam bahasa Arab itu kadang diterjemah mengandung makna taroji. Apa taroji? Harapan. Li'ala yakhudu li'ala yahudal insanul hurura bi'annahu hasola ala hadal wasfi supaya seorang tidak tertipu dengan apa yang akan didapatkan dari sifat-sifat ini. Artinya, Siapa saja yang memiliki lima sifat tadi itu pasti akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang memiliki lima sifat tadi pasti mendapatkan petunjuk. Bukan harapan, semoga. Semoga itu bukan, tapi pasti. Kata asa dalam Al-Quran, kata ibu Abbas mengandung makna wajib. Siapa yang memiliki lima sifat tadi pasti golongan orang yang mendapatkan petunjuk oleh karena itu memakmurkan masjid dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala adalah minas sunanil huda kata Ibnu Mas'ud wa inna nabiyakum qad alama sunanal huda sesungguhnya nabi kalian telah mengajarkan sunnah-sunnah petunjuk sunnah-sunnah yang itu petunjuk Rasul ialah sholat berjamaah lain taroktum la dolaltum. Kalau kamu tinggalkan perkara ini la dolaltum, pasti kalian akan tersesat. Lihat. Hanya meremehkan urusan solat berjamaah di masjid. Itu kata Ibnu Abdu, Ibnu Mas'ud, la dolaltum, kalian bisa tersesat dari jalannya Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang mereka mau memakmurkan masjid Allah yang sadar adanya hari pembalasan dan dia takut dengan ancaman Allah pasti dia akan memakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa' ilal mustad'afina minar rijal wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura Allah menceritakan ketika perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah di saat dakwah tauhid di Mekah maka dakwah tauhid yang diserukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ditentang oleh musyrikin maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk hijrah. Meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Nah, maka Allah Ta'ala wajibkan hal tersebut. Namun Allah kecualikan illal mustad'afin. Yang diizinkan tidak hijrah. Ialah yang pertama al-mustad'afin. Orang yang lemah orang yang tua, orang yang sepuh, yang tidak mampu berjalan dari Mekah ke Madinah. Minarijal wan nisa'i wal wildan. Baik kaum laki-laki, kaum wanita atau anak-anak. Laki-laki dan wanita serta anak-anak yang lemah, tidak mampu hijrah wala yastati'una hilatan atau tidak mampu menempuh upaya berangkat hijrah mencari biaya tidak ada kendaraan tidak punya wala yahtadun sabila dan tidak mengerti jalannya jalan yang harus ditempuh lewat mana dia tidak tahu maka orang yang seperti itu Allah katakan faulaika asallah ayyafu anhum. Maka mereka-mereka itulah orang yang Allah taala ampuni. Di situ Allah taala katakan asa Allahu. Kalimat asa di situ menunjukkan makna Allah taala mengampuninya. Bukan harapan. Wa kana Allahu dan adalah Allah Azza wa Jal afuwan ghafura. Maha pemaaf lagi maha mengampun. Barakallahu fikum. Syekh mengambil syahid ayat surat An-Nisa ayat 9899 kalimat asa di situ maknanya adalah sesuatu yang pasti bukan taroji sebab kalau kita belajar bahasa Arab kalimat asa di sana diterjemah dengan makna at-taraji. Namun kalau kita membaca Al-Qur'an, kata ibu Abbas, asa mengandung makna pasti wajib. Maka falillahi la yukallifu nafsan illa wus'aha. Maka Allah tidaklah membebankan kepada sebuah jiwa kecuali yang dia mampu. Faladina la yastati'una hilah wala yahtaduna sabila jadirun bil afi orang yang mau hijrah tapi tidak mampu tidak memiliki kemampuan upaya bisa berangkat hijrah bukan karena malas bukan karena mengingkari perintah Allah memang benar-benar tidak mampu atau tidak mengetahui jalannya maka orang seperti ini jadirun sangat pantas. Mereka-mereka itu orang-orang yang pantas diberikan maaf. Itulah Allah Ta'ala yang maha pengampun lagi maha pemurah atas segala ampunannya. Maka dalam ayat ini kembali kepada ayat bab khauf asyahid dalil bahwa takut itu harus hanya kepada Allah adalah dalam ayat walam yaksha ilallah dalam ayat ini tidak takut kecuali hanya kepada Allah sebagaimana pula dalam ayat yang lain surat al-maidah ayat 44 Allah katakan fala takhshawun nas fala takhshawun nas maka janganlah kalian takut kepada manusia. Lalu wahsyauni tapi takutlah hanya kepadaku. Maka wa min alamati sidkil iman dan di antara tanda-tanda benarnya iman. Apa itu? Kalau orang itu ucapannya benar, ucapan dengan keyakinan dan perbuatannya itu benar maka tidaklah takut kecuali kepada Allah saja la yakhsha ilallaha fi kulli ma yaqul wa yaf'alu tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah pada setiap apa yang dia katakan dia mengatakan kebenaran sebagai kebenaran. Dan dia tidak merasa takut dari ancaman manusia. Itulah seorang mukmin yang benar imannya. Atau tidak merasa takut kecuali kepada Allah pada perkara yang dia lakukan. Dia beribadah kepada Allah. Dia menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Karena dia hanya mencari ridhonya Allah. Makanya Aisyah, beliau pernah menyampaikan sebuah kalimat yang sangat bagus. Bahwasanya Aisyah berkata, Man aradallah. Kata Aisyah, ketika menasehati Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau membawakan kalimat Barang siapa yang mencari keriduan Allah. Man ardallah bisa nas. Siapa yang mencari keriduan Allah dengan kejengkelan manusia. Barang siapa mencari ridhonya Allah dengan adanya rasa jengkel dari manusia. Maka kata Aisyah, kafallahu kafallahu ilaih ma'unatan nas pasti Allah akan cukupi baginya pasti Allah akan cukupi baginya apa yang menjadi kebutuhan manusia dia tidak akan merasa cemas karena yang dicari hanyalah keriduan Allah tidak merasa takut daripada apa yang datang dari manusia tapi dia hanya takut kepada Allah namun sebaliknya waman ardan nas bisakhatillah barang siapa yang mencari keriduan manusia dengan disertai kemurkaannya Allah Naam maka kata Aisyah la yaghnu anhu minallahi syai'a maka mereka tidak akan mendapatkan kecukupan dari apa yang datang dari Allah sedikit pun. Tidak akan mendapatkan kecukupan dari apa yang telah datang dari Allah Azza wa Jalla. Hadis Tirmidzi. Maknanya seorang tidak boleh merasa takut dan cemas ketika menjalankan apa yang memang harus dijalankan dari perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Jangan khawatir rezeki yang datang dari manusia tidak akan lari. Karena yang menjamin rezeki kita adalah Allah Azza wa Jal. Maka seringkali orang tidak sabar dari gangguan manusia. Karena khawatir tidak dicukupi oleh manusia. Kalau dia orang yang sadar keriduan itulah yang dicari di sisi Allah. Apa yang datang dari manusia itu sama sekali tidak menjadi kekhawatiran. Tidak takut akan harta yang datang kepadanya nanti akan lari. Sebab kalau dia mendapatkan murka Allah, apa yang dia datangkan tidak akan ada yang mencukupinya. Karena Allah tidak memberi keriduan. Makanya demikianlah sifat para nabi dan rasul memiliki sikap sabar menghadapi segala bentuk gangguan manusia. Selanjutnya, Kata mu'alif, "Wa man arada ayu sahiha hadal masir." Maka barang siapa yang ingin memperbaiki perjalanan hidupnya di atas jalan ini, yakni dia hanya takut kepada Allah. Falyata'ammal qawla ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dia merenungi hendaklah dia merenungi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menasehati kepada Ibnu Abbas. Wa'lam, ketahuilah annal ummata lau ijtama'u ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak Lihatlah sabda beliau membimbing kita semuanya agar memiliki jiwa yang sabar dan jiwa yang semangat di atas kecintaan kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Ketahuilah kalau umat umat itu kelompok manusia ataupun jinnya berkumpul ijtama'u ala ayyan fa'uq untuk memberikan suatu manfaat kepadamu maka lam yanfa'uk manfaat itu tidak akan sampai kepadamu illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan sampai kepadamu perhatikan sabda beliau bahwasanya seorang mukmin harus menyadari jangan bersandar hanya kepada manusia bersandarlah hanya kepada Allah ketahuilah kalau seandainya umat jin dan manusianya mereka berkumpul untuk bisa memberikan suatu manfaat kepadamu maka niscaya tidak akan sampai manfaat itu kecuali apa yang telah ditakdirkan sampai kepadamu. Demikian pula walau istama'u ala ayadur ayadurruka bisyai. Demikian pula kalau mereka berkumpul untuk memberikan satu bahaya. Nah, maka lam yadurruk illa bisyai'in qad Allahu alaik. Bahaya itu tidak akan sampai kecuali apa yang telah ditakdirkan sampai kepadamu. Barakallahu fik Hadis rawahu Tirmidzi dan Ahmad dan disohihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kalau sudah seperti ini prinsip kita bahwa manfaat dan madarat semuanya itu sesuai dengan apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan maka menjalankan suatu syariat dengan bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu perkara yang pasti akan mendatangkan kebaikan maka jangan sampai kita lebih mengutamakan rasa takut kepada manusia lalu meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin kalau antum bekerja di sebuah perusahaan, barakallahu fiqh. Ketahuilah bahwasanya rezeki yang Allah taala telah atur untuk kalian itu datang dari sisi Allah azza wajalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka Allah lah yang harus paling Anda taati. Kalau Allah taala memanggil Anda mengerjakan satu kewajiban, maka kerjakan. Ketika Anda dapat tekanan, kalau kamu menjalankan syariat ini, saya pecat kamu. Maka sadarlah, barang siapa yang dia jujur kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yaj'allahu makhroja Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah taala akan berikan jalan keluar. Itu orang mukmin. Karena dia bersandar hanya kepada Allah. Tidak takut dengan gertakan manusia. Rezeki bukan datang dari satu tangan. Rezeki kadang datang dari sekian banyak jalan. Kenapa kemudian mengorbankan agama? Kenapa mengorbankan prinsip yang paling mendasar agama yang akan ditanya di kubur? Madinuk. Apa agamamu? Kamu beramal dengan agama apa? Ini yang akan ditanya oleh Maliki Yaumiddin. Raja yang menguasai hari pembalasan. Nah karena itu ayat ini sebagai syahid seorang harus takut hanya kepada Allah saja. Selanjutnya Barakallahu fiqh. Setelah disebutkan syahid dari bab lalu Syekhul Islam membawakan ayat yang kedua dalam bab Qala ta'ala surat Al-Ankabut ayat 10 kita masuk ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman wa minan nasi man yakulu dan di antara sebagian manusia. Tidak semuanya. Dan di antara sebagian manusia. Man yaqulu ada yang mengatakan amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Fa idza udiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah maka apabila udhiya udhiya diuji diuji dengan gangguan karena sebab menjalankan syariat Allah dia memegang prinsip ajaran Rasul dipegang dia pernah mendengar hadis la ayyatu'a fi ra'si ahadikum mismar minan nar khairun lahu min ayyamussa yadam ra'atin la tahillalah hadis Tobroni seandainya salah seorang dari kalian kepalanya ditusuk dengan besi dari api neraka besi yang panas tentunya Seandainya salah seorang kepalanya ditusuk dengan jarum, paku, itu masih lebih dia senangi daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis tobron Maka ketika mendengar hadis ini, dia pegang sunnah bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya memegang prinsip sunnah Rasul SAW itu berat. Saya alan nas ayyamus sober. Akan datang hari-hari di tengah manusia hari-hari penuh kesabaran. Yang ada cuma sabar, sabar. Iya. Dia memegang ucapan Rasul SAW dan penuh tantangan dan rintangan. Ayamu sabar. Maka al-mutamassik bima antum alaih. Orang yang pada hari itu memegang prinsipku, ajaran beliau. Yang kalian pegang hari ini wahai para sahabat, ajru khamsin. Itu pahalanya 50 minkum dari kalian. Maksudnya nilai pahalanya sangat besar. Tapi bukan maknanya kita lebih baik dari sahabat. Sahabat tetap khairuna sebaik-baik manusia. Karena ujian mereka jauh lebih berat dari kita. Sebagian sahabat diuji, dipisahkan dengan anaknya karena memegang agamanya. Sebagian ditarik oleh empat kuda sehingga tubuh menjadi empat bagian karena memegang prinsip agamanya. Sebagian dibaikot ekonominya karena memegang prinsip agamanya. Masih lebih ringan ujian kita hari ini. Sekedar ucapan, sekedar cemoohan itu jauh lebih ringan dari para sahabat yang mereka mengorbankan jasad-jasad mereka rela disakiti oleh manusia. Namun kata Allah, ada sebagian orang yang dia mengatakan kami beriman kepada Allah, maka apabila diuji, udia diuji dengan gangguan, disakiti, karena sebab menjalankan agama maka udhiya fillah disakiti karena menjalankan syariat Allah ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah. Orang itu menjadikan orang itu menjadikan ujian itu sebagai siksa sebagaimana siksa dari Allah. Dia jadikan ujian dari manusia karena sebab menjalankan agama Allah sebagai bentuk azab dari Allah. Barakallahu fiqh. Maka Syekh Soleh Fauzan menerangkan hadhil ayat fil munafikin. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang munafik. Alladzina yadharunal iman wa yubtinunal kufra yang menampakkan iman tapi menyembunyikan kekufuran itu seperti itu modelnya kalau diuji sedikit dari gangguan manusia mundur saya sedang disiksa oleh Allah siksa yang datang dari Allah tidak seberat itu Ujian yang datang dari manusia tidak seberat itu. Dibandingkan azabnya Allah. Azab Allah jauh lebih berat. Daripada gangguan dari manusia. Sampai ketika Nabi duduk di bawah Ka'bah. Eh, ketika dakwah di Mekah. Maka beliau menceritakan kepada para sahabat karena para sahabat minta untuk Nabi berdoa supaya cepat kemenangan datang. Beliau mengatakan, "Qad kana man kana qablakum yu'khadu rajul fayughfaru lahu fil ard." Ada seorang ditangkap lalu ditanam di muka di bumi, fayuj'alu fiha summa yu'ta bil minsar lalu didatangkan gergaji. Fayudha'u ala ra'si gergaji diletakkan di atas kepalanya. Fayaj'alu Orang ini dibelah. Gergaji manual itu. Hah? tak pakai bius. Langsung tanpa bius. Sakit tentunya. Iya. Wayam satu bi satu hadid. Sebagian disisir jasadnya dengan sisir dari besi maduna lahmihi wa adhamihi sampai tembus ke tulang-tulangnya ini berat sekali namun kata beliau maya dalik dzalik antene disiksa seberat itu tidak menghalangi dia memegang agamanya Begitulah ujian orang beriman. Dan itu sebagai tanda Allah mencintainya. Inna idomal jaza ma'al idomil bala. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Wa anallaha idha habba qawman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, ada ujian. Orang yang dicintai akan diberi sesuatu. Di antara sesuatu itu adalah ujian. Dan para nabi orang yang paling banyak menerima ujian. Asadul bala al-anbiya. Yang paling dahsyat ujiannya itu para nabi. Bayangkan Nabi Yusuf masih kecil. Anak kecil tapi ada yang hasad. Saudaranya sendiri yang hasad. Anak kecil tapi benar dia. Saudara-saudaranya hasad dan ingin memisahkan anak kecil dengan bapaknya. Itulah hasad. Diuji oleh saudaranya sendiri. Bukan hanya sekedar itu dilempar ke dalam sumur. Bayangkan, anak kecil dilempar ke sumur tidak bisa berenang. Sama mati di situ. Ujiannya berat para nabi. Kalau kita orang dewasa diuji bisa berenang, ini anak kecil dimasukkan sumur. Itulah para nabi masih kecil sudah diuji. Masih kecil sudah diuji. Dari kecil sudah diuji. Barakallah. Ini yang tidak mengenakan. Sampai akhirnya jadi seorang pemuda yang tampan, Hidup satu rumah dengan seorang Imro'atul Aziz. Ujian ini lebih berat. Karena diajak bermaksiat. Kalau waktu kecil dimasukkan sumur. Fisik. Tapi ini ujian. Diajak berbuat maksiat. Dengan wanita yang cantik. Ini juga ujian. Para nabi ujiannya sangat berat. Coba kalau kita diuji Wanita itu cantik. Wanita itu uh, orang yang di dalam rumah tidak ada lagi kecuali mereka berdua. Ini anak muda. Kalau bukan karena iman. Kalau bukan karena keimanannya dan pertolongan Allah. Ujian ini akan berat bagi seorang. Itu para nabi diuji. Barakallahu. Jadi ujian yang datang dari manusia disabari saja. Itulah tanda cintanya seorang, dicintainya seorang oleh Allah Azza wa Jal. Maka kita kembali kepada ayat. Jadi ayat ini kata Syekh Saleh Fauzan berkenaan dengan sikap orang munafik. Kalau diuji dengan gangguan yang datang dari manusia karena memegang agama, dia menjadikan seperti siksa dari Allah. Padahal siksa Allah jauh lebih berat dari ujian yang datang dari manusia. Barakallahu fikum. Qaulu Firman Allah taala dalam surat Al-Ankabut ayat 10 di sini wa minan nas man yaqul man huruf man di sini dalam bahasa Arab namanya mubtada muakhar. Mubtada diakhirkan. Wal murad yang dimaksud bisa. Wassallallahu ala nabina Muhammadin subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.